Qala bala ya Rabbi. Qala fa inni arda منك minka syukra. Dari Abil Jad, aku membaca dalam beberapa masalah Daud Salam bahwa beliau berkata, Ayo Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu? Ya Rabbi, kaifa li an ashkuraka wa anna la asilu ila syukrika illa bi ni'matik. Bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu padahal aku tidak bisa sampai pada syukur kecuali dengan kenikmatanmu juga. Qala al wahyu. Maka datanglah eh, eh. wahyu. Dari Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, Bukankah engkau tahu bahwa kenikmatan-kenikmatan yang ada padamu itu semuanya adalah dariku? Bala, ya Rabbi, tentu, wahai Rabbku. Aku tahu kalau itu dari engkau. Qala fa inni arda. Kalau begitu aku cukup. Aku ridho dengan pengakuanmu sebagai syukur. Ini pertanyaannya mungkin seperti apa yang disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ketika aku bersyukur, syukurku ini dari kenikmatanmu yang harus disyukuri. Ketika aku syukuri taufiknya sehingga aku bisa bersyukur, maka syukur yang kedua pun perlu disyukuri. Berarti kita mendapatkan taufik. Ketika kita mensyukuri syukur yang kedua, syukur yang ketiga ini, itu juga karena nikmat dari Allah Taala taufik yang harus syukuri juga. Wahalum majabah dan terus berantai. Kata Daud, terus bagaimana? Aku bisa bersyukur padamu dengan tuntas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Daud, apakah kau akui bahwa itu semua dari dariku?" Aku akui bahwa semua itu dari Engkau ya Allah. Tentu aku akui. Kata Allah, itu cukup. Ana wa inni arda, aku ridha. Pengakuanmu terhadap kenikmatan tersebut bahwa itu dariku cukup sebagai syukurmu kepada Aku. Qala fa inni ardo bidalika minka syukran. Aku ridho yang seperti itu darimu sebagai syukur. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dan juga oleh Abu Nu'aim fil Hilyah. Qala wa qara'tu fi mas'alati Musa. Dan aku membaca dalam kisah Musa, Ya Rabbi, kaifa li an ashkuraka وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله أو لا يجازي بها عملي كله Wahai Rabb, kata Musa salam. Bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu? Padahal sekecil-kecil nikmat yang kau berikan kepadaku, yang wada'taha indi, yang kau letakkan di sisiku dari kenikmatanmu, itu nggak bisa diimbangi oleh seluruh amalanku. Nah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu? Padahal kenikmatan yang paling kecil yang kau berikan kepadaku nggak bisa aku imbangi dengan seluruh amalanku. Kalau fa'atahul wahyu, maka datang wahyu kepadanya. An ya Musa, al-an syakartani. Wahai Musa, sekarang engkau sudah bersyukur kepada. Ini sudah merasa dirinya tidak bisa membalas semua kenikmatan Allah. Yang terlalu banyak. Yang amalanku seumur hidupku nggak akan bisa mengimbangi kenikmatan yang kau berikan ya Allah. Apa pengakuan ini? Itu syukur. Al-an syakartani. Sekarang engkau bersyukur kepada aku. وقال ذكر ابن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله مرة illa wajabat alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah. Fama jaza'u tilka ni'mah? Jazauha an yaqula alhamdulillah. Faja'at ni'matun ukhra fala tanfat na'ma'ullahi ta'ala. Kata Bakar Ibn Abdullah, tidaklah seseorang hamba qab, tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan Alhamdulillah marratan sekali kecuali wajabat alaihi ni'mah kecuali dia mesti mendapatkan satu kenikmatan bi qawlihi alhamdulillah dengan ucapan dia alhamdulillah fama jazau tilka ni'mah kalau begitu kenikmatan itu apa balasannya jazauha balasannya adalah dia mendapatkan taufik untuk mengucapkan alhamdulillah datang kenikmatan berikutnya setelah mengucapkan alhamdulillah apa jazaoha jazaoha dia bersyukur lagi alhamdulillah ketika dia mengucapkan alhamdulillah mendapatkan satu kenikmatan lagi dari Allah yang harus disyukuri Allah ta'ala maka nggak akan berakhir kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala wa qad rawa Ibnu Majah min hadits Anas marfu'an diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas secara marfu'. Ma an'ama Allah 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdal mimma akhadh Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas secara marfu', tidaklah Allah memberikan kenikmatan pada seorang hamba dengan satu kenikmatan. Kemudian hamba tadi mengucapkan alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdal kecuali apa yang diberikannya itu lebih afdal dari apa yang diambil jadi ketika dia mengucapkan alhamdulillah apakah hamba tadi yang memberikan pada Allah taala tidak Allah lagi yang memberikan kepadanya taufik untuk bisa mengucapkan alhamdulillah wa hadza afdal dan ini lebih besar daripada kenikmatan yang pertama Kenikmatan pertama mungkin keuntungan dunia misalnya. Kemudian alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu Ucapan ini tadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau bisa bersyukur dan sebagainya, itu kenikmatan yang lebih besar daripada yang pertamanya. Jadi enggak ada uzur Allah Subhanahu wa taala wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh pada siapapun, tetapi hamba tadi justru mendapatkan kenikmatan yang berikutnya dengan syukurnya. Warawaina nahwahu min hadis Syahr ibn Haushab. Kami riwayatkan pula yang seperti ini, yang semakna dengan ini dari Syahr ibn Haushab dari Asma binti Yazid secara marfu' yang juga sama seperti itu. Waruwiya hadha 'anil Hasan al-Basri. Diriwayatkan pula kalimat yang sama atau semakna dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah. وكتب بعض عمال Umar Ibn Abdul Aziz diriwayatkan bahwa beberapa pegawai Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah menulis menulis surat ini bi ardin qad kasurat fiha ni'am isi suratnya bahwa kami atau saya berada di satu negeri ini pegawai itu bisa gubernur bisa yang seperti itu amir di satu daerah tertentu. Kemudian dia menulis surat kepada Amir Amirul muminin Umar bin Abdul Aziz bahwa aku berada di negeri yang kesurat fihan ni'am, yang banyak melimpah di dalamnya kenikmatan-kenikmatan. Hatta laqad asfaqtu ala ahliha min dha'fi syukur hingga sungguh aku merasa khawatir penduduknya kurang syukur. Aku khawatir penduduknya lemah syukurnya, dha'fi syukur. Maka taba ilaihi Umar. Maka Umar pun menjawab suratnya. Menulis sebagai jawaban. Inni qad kuntu araka a'lam billahi mimma ant. Inna Allah lam yun'im ala 'abdin ni'matan fahamidallah 'alayha illa kana hamduhu afdal min ni'amihi. Kata Allah bin Aziz dalam suratnya, dalam surat balasannya, sungguh aku tadinya melihat engkau ini paling kenal Allah. Kuntu maksudnya tadinya. Kuntu araka a'lam billah mimma ant. Sungguh tadinya aku ini mengetahui bahwa engkau ini paling kenal Allah daripada kamu sekarang ini. Sesungguhnya Allah kalau memberi nikmat kepada seorang hamba dengan satu kenikmatan, kemudian mereka memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya maka pujiannya kepada Allah ucapannya alhamdulillah itu afdal min ni'amihi lebih afdal daripada kenikmatannya kenikmatan yang sekian banyaknya ketika disyukuri dengan alhamdulillah kalimat alhamdulillahnya ini lebih afdal daripada kenikmatan yang sebelumnya Lau kunta la ta'rif zalika illa fi kitabillah al-munazzal kalau engkau tidak mengetahuinya kecuali dari Quran, baca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman ilma." Wa qala Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sungguh kata Allah, kami telah berikan pada Daud dan Sulaiman ilman, ilmu. Dan keduanya berkata, Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami di atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Qala dikatakan dalam ayat lain, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan digiring orang-orang yang takwa mengarah kepada surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha sampai ketika datang kepadanya futihat abwabuha wa khazanatuha ila akhiri sampai mereka berkata wa qalul hamdulillah mereka juga menjawab alhamdulillah penduduk surga dikasih surga ucapannya alhamdulillah Daud dan Sulaiman diberi kenikmatan yang tiada tara yang tidak pernah diberikan pada yang sebelumnya tidak pernah pula pada yang setelahnya yaitu kerajaan mulk yang menguasai manusia dan jin dan juga angin dan binatang-binatang. Dan ini tidak akan ada setelahnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahkan dalam ayat ya. yang tidak pernah diberikan kepadanya sebelumnya dan tidak pernah akan diberikan setelahnya abada. Jadi para tukang-tukang sihir mengatakan saya mendapatkan ilmu Sulaiman kaza dusta. Tidak pernah akan diberikan kepada selain beliau. Tapi apa ucapannya? Sama, Alhamdulillah. Jangan anggap remeh kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ayyi ni'matin afdal min dukhulil jannah? Tapi kenikmatan mana yang lebih besar daripada kenikmatan surga atau dukhulul jannah masuknya ke dalam surga? Ketika rombongan kaum mukminin siqal ladina taqaw, orang yang bertakwa dibimbing oleh Allah masuk ke dalam surga secara bergelombang. Ketika masuk disambut oleh khazanah Tuhan. Salamun alaikum. Disambut oleh penjaga-penjaga surga. Masya Allah. Apa kata mereka? Qalul hamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT. Artinya, Barakallahu fikum, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz menasehati beliau pegawainya, kenapa engkau mengatakan khawatir mereka kurang syukur. Kalau mereka mengakui itu dari Allah dan mengucapkan alhamdulillah, sudah cukup. Dan syukurnya mereka lebih amal dari kenikmatan yang diberikan pada mereka. Nah, artinya kalau berupaya untuk mengimbangi dengan amalan-amalan fanaam. Jelas. Tetapi tidak akan bisa mengimbangi kenikmatan Allah SWT. Sebagaimana ucapan tadi, dalam riwayat Israelia dari Daud alaihissalam satu kenikmatan yang paling kecil saja nggak akan bisa aku imbangi dengan amalanku seluruh hidupku kata beliau apalagi mengimbangi dengan yang lain nah sehingga ikrar pengakuan ini al asal fi syukur hukum asalnya baru kemudian ada bukti dalam pengamalan pengamalan Sebagaimana Allah katakan pada Daud alaihissalam, "I'malu ala Daud syukra." Beramalah wahai ala Daud sebagai syukur. Disuruh untuk beramal saleh, beramal saleh, beramal saleh. Tetapi engkau nggak akan bisa mengimbangi kenikmatan Allah dengan amal salehmu abadan. Walaupun puasa terus-menerus di siang hari, salat malam terus-menerus di malam hari, walaupun engkau terus beribadah 70 tahun, nggak akan bisa mengimbangi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Semua amalmu selama 70 tahun pun karena engkau diberi kesehatan, karena engkau diberi mata sempurna, telinga sempurna, tangan sempurna, badan sempurna, diberi kenikmatan itu kamu bisa. Kalau tidak, belum tentu kamu bisa. Barakallahu fiikum maka berakhir dengan pengakuan oh, kami ya Allah nggak bisa mengimbangi seluruh kenikmatan kenikmatanmu. Wadakara Ibnu Abi Dunya dalam kitab syukur dari ba'd ulama annahu sawwaba hadzal qaul bahwa beliau membenarkan ucapan ini a'ni saya maksudkan qaula man qala innal hamda afdal minan ni'am yaitu pendapat yang berkata tadi bahwa ucapan alhamdulillah itu lebih tinggi daripada kenikmatan yang diberikan Wa ibn Uyainah annahu khata'a qailahu. Adapun ibn Uyainah diriwayatkan bahwa beliau menyalahkan pendapat ini Qala wa la yakunu fi'lul 'abdi afdal min fi'lir Rabbi 'azza wa jal. Tidak mungkin perbuatan seorang hamba lebih afdal daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang pertama Allah yang kasih. Ucapan alhamdulillah dari seorang hamba, Tidak mungkin ucapan seorang hamba lebih afdal. Kata beliau. Tetapi tidak rajin. <coughs> Kata Ibn Rajab, <coughs> walakin as-sawab qawlu man sawwabahu. Tetapi yang benar adalah pendapat orang yang membenarkan. Mengapa? Karena yang kedua pun yang kita besarkan adalah perbuatan Allah. Artinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, apakah itu begitu saja bisa dilakukan oleh seorang manusia atau dengan qada wal qadar? Tentunya dengan qada wal qadar. Apakah dia mampu mensyukuri seperti itu tanpa taufik? dari Allah SWT? Tidak mungkin. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengucapkan alhamdulillah itu artinya diberi oleh Allah kenikmatan untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Dan kenikmatan ini lebih tinggi dari kenikmatan yang pertama. Begitu maksudnya. Dua-duanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dari Allah, kemudian ketika dia bersyukur alhamdulillah maka ini kenikmatan yang Allah berikan kepadamu sehingga kamu bisa bersyukur itu lebih besar daripada kenikmatan yang pertama sehingga tidak bisa dikatakan seperti beliau <clears throat> Ibnu Uyainah Allah tetapi jangan ditahdir ya karena ada gejala-gejala bid'ah baru yang kalau salah tahdir Mana salah kan jadi akta terus ditahdir sok tak punya ilmu. Jangan. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Walakin as-sawab qawlu man sawwaba. Yang benar adalah orang yang membenarkannya. Fa innal murad bin ni'am an-ni'am ad dunyawiyya kal afiyah wal rizq was sihhah. Yang namanya kenikmatan bisa bermakna kenikmatan duniawiyah seperti kesehatan, rezeki, wadaf al makruh, dijauhkannya kejelekan-kejelekan wa nahwu dzalik. Walhamdu huwa minan ni'amid diniyah. Sedangkan alhamd kenikmatan agama. Mana lebih tinggi nikmat duniawiya dengan nikmat agama? Wakilahuma ni'matun min Allah. Kedua-duanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia diberi kenikmatan-kenikmatan misalnya keuntungan dan sebagainya, kesehatan, kemudian dia ucapkan alhamdulillah. Yang kedua kenikmatan juga, tetapi kenikmatan diniyah. Dia dapat taufik, dia bisa beribadah, bisa bersyukur, bisa mengucapkan ucapan yang bagus, alhamdulillah, mendapatkan taufik untuk bisa membuat ridho Allah, maka ini barakallahu fikum kenikmatan yang sifatnya diniyah. Ayuhuma afdal? Diniyah atau duniawiyah? Nah, ambil asyak. Tidak diragukan lagi. Lakin ni'mat Allah ala abdihi bihidayatihi li syukri ni'mat ni'amihi bilhamdi alaiha afdal min ni'amihi dunyawiyah ala abdihi. Tetapi kenikmatan Allah atas hambanya, yaitu dengan hidayah, membimbing hamba tadi untuk syukur. Li syukri ni'amihi, untuk mensyukuri nikmatnya. Bilhamdi alaiha, yaitu dengan memujinya, Alhamdulillah afdal. Ini jelas lebih afdal min ni'amihi dunyawiyah daripada kenikmatan-kenikmatan dunyawiyah yang diberikan pada hamba tadi. Itu jelas. Tetap dengan pendapat tadi, jangan ditahdid, jangan dilecehkan. Ibnu Uyainah rahimahullah imam. Mengapa? Karena beliau lihat dari sisi lain. Bahwa ini perbuatan hamba, ini perbuatan Allah. Allah kasih rezeki pada hamba tadi, ini Allah yang kasih. Kemudian hamba tadi mengucapkan alhamdulillah. Masa yang lebih abdul pada itu? Ini kan perbuatan hamba, ini perbuatan Allah Taala. Wa'afta rahimahullah wa lahu. <clears throat> Kembali kepada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Fa inna ni'amad dunyawiyya in lam yaqtarin biha syukur, kenikmatan duniawiyah kalau tidak diiringi syukur, kanat baliyah. Bisa jadi bencana lihat perbedaannya. Nikmat ada dua. Nikmat duniawiyah, nikmat diniyah. Kalau nikmat duniawiyah bisa dua keadaan. Bisa jadi nikmat yang sebenar-benarnya kalau disyukuri. Bisa jadi bencana kalau tidak disyukuri. ada pun nikmat diniyah, dia bisa mendapat taufik untuk beribadah, mendapatkan tambahan keimanan dan sebagainya. Ya pasti baik. Nggak ada dua kemungkinan tadi Adapun dunia ada dua kemungkinan. Inna ni'amad dunyawiyya illam yaqtarin biha syukur. Kenikmatan dunia kalau tidak diiringi syukur kanat baliyatan, maka dia akan menjadi bencana. Kama qala Abu Hazim sebagaimana dikatakan oleh Abu Hazim, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah maka itu adalah bencana, musibah. Allah. Contoh sederhananya adalah musibah-musibah dunia. <coughs> Anak baik-baik, Masya Allah soleh, diberi hadiah besar. Setelah diberi hadiah besar, rusak akhlak. Hadiahnya komputer, tablet, apalagi. Rusak. Bencana atau bukan bencana? Bencana. Barakallahu fiikum. Itu baru dunia kita bicara. Belum agama. Kalau kemudian dia menyimpang sesat, bukan hanya maksiat. Ini barakallahu fiikum, kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, jadi bencana. Walaupun semuanya dari satu sisi nikmat, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menghubungi siapapun yang dia mengambil faedah daripadanya. Masya Allah, seluruh dunia. Itu nikmatul azimah kanat baliyah tapi jadi baliyah limadha la tuqarribu min Allah tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fa idza waffaqa Allah 'abdahu lisyukri 'ala ni'amihi dunyawiyyah bil hamdi aw ghairihi min anwa'i syukur kanat hadhihi an-ni'mah khairan min tilka an-ni'am wa ahabba ila Allah 'azza wa jalla minha kalau Allah berikan taufik kepada hambanya untuk syukur atas kenikmatan dunia tadi dengan mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya segala kenikmatan menjadi sempurna au ghairihi min anwa'i syukur atau lain-lainnya dari jenis-jenis syukur bisa syukur dengan ikrar di lidahnya alhamdulillah bisa syukur dengan amalan saleh bisa syukur dengan mengamalkan apa yang diberikannya atau dipakai kenikmatannya untuk taat pada Allah itu semua syukur kanat hadhihi nikmah khairan maka kenikmatan dunia tadi jadi khair jadi baik. Khairun min tilkan ni'am wa habba ilallah Maka syukurnya juga jadi lebih baik, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai. Fa innallaha yuhibbul mahamid. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta, suka kepada segala macam pujian-pujian. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan hambanya. Kesombongan adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para hamba tidak boleh sombong. Demikian pula pujian adalah memang hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makhluk-makhluk ketika dipuji sedang katakan ini dari Allah. Katakan alhamdulillah. Masya Allah ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau tidak berhak. Karena semua yang ada padamu dari Allah, maka harus yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak sama dengan hambanya. Allah suka untuk dipuji dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda 'an 'abdihi an ya'kula al-akala fayahmaduhu alaiha. Allah suka hambanya memakan makanan. Makan. Perkara yang mubah, silahkan makan. Tapi Allah jadi suka pada hambanya yang makan tadi. Kalau kemudian berkata Alhamdulillah. Wa syurbah. Dan meminum minuman-minuman. Kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Allah suka. Minum yang tadinya siapa saja boleh minum, boleh tidak. Mubahat. Tetapi ketika dia minum, Alhamdulillah bersyukur hilang keringnya tenggorokan atau basah tenggorokan, hilang dahaga, alhamdulillah. Allah suka. Wasana bin ni'am walhamdu 'alaiha wasyukruha عند أهل الجود والكرم أحب إليه من أموالهم والثناء بالنعم pujian-pujian dengan kenikmatan-kenikmatan walhamdu alaiha dan ucapan pujian atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa syukruha dan syukur padanya. Inda ahli jud bagi yang memiliki jud bagi yang memiliki sifat karam kermawan. Al-jud wal karam semana. Bagi mereka yang memiliki sifat karam, bagi mereka yang memiliki sifat maha memberi, atau bagi dia yang memiliki sifat maha memberi ahabbu ilaihi min awalihim maka pujian tadi lebih disukai daripada hartanya ambil harta semua bahwa yubaddilunaha talaban litana maka mereka memberikannya karena menghendaki sana ya, sanjungan atau pujian wallahu azza wa jal akramal akramin ya yakni namanya kias awlawi dan ini tidak mengapa demikian. Kias awlawi artinya kalau pada makhluk saja demikian pada Allah lebih-lebih lagi, lebih mulia. Biasanya orang-orang dermawan tidak memikirkan tentang hartanya, ambil berapapun kamu mau. Iya kan? Dan sebagian mereka senang kalau diucapkan jazakallah khair, khair masya Allah lebih disukai daripada hartanya. Ambil harta semua. Barakallahu fiikum. Tetapi sudah saya katakan tadi bahwa pada hamba semestinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala jangan mengharapkan pujian. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala sana al-hakan. Allah lah yang berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, paling tinggi, paling sempurna, paling terpuji, maka paling pantas untuk dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala memberikan sekian yang tak terhitung jumlahnya. Dan hendaklah kalian mensyukurinya dengan memuji Allah dan Allah suka dipuji. Ikhwani biddina azakumullah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akramal akramin wa ajwadal ajwadi yang paling dermawan, paling pengasih, fahuwa yabdul ni'amahu li'ibadih. Maka Allah memberikan sekian kenikmatan-kenikmatannya pada hamba-hambanya. Wa yatlub minhum biha dan menyuruh mereka untuk memuji Allah. Menyuruh hamba-hambanya untuk memuji Allah. Wa qul alhamdulillah. Dalam Quran, wa qul alhamdulillah. Katakan alhamdulillah kata Allah. Wa dan meminta agar manusia menyebutnya memujinya, menyanjungnya. Walhamdu alaiha dan memberikan ucapan alhamdulillah. Wa yarda minhum bidzalika syukran alaiha. Dan ini barakallahu fikum diakui, diucapkan, diyakini bukan hanya oleh kaum muslimin, oleh agama samawi semuanya. Dan yang pernah mendapatkan kitab Taurat dan Injil juga sama. Mereka menyatakan bahwa Tuhan itu perlu dipuji. Dan mereka selalu berkata puji Tuhan, puji Tuhan. La khilaf. Dalam masalah ini, tidak ada khilaf. Hanya saja mereka menyalahi diri mereka sendiri ketika mereka menyatakan Allah swt wa punya anak. Maka kita katakan apa itu pujian atau tercaan? Itu tercaan. Mereka menyatakan puji Tuhan, tetapi mereka mencerca Allah dengan cercaan yang paling keji, yang paling mengerikan, yaitu menyatakan Allah memiliki anak. Alhamdulillah, min dzalik. Tetapi barakallahu fikum yang sedang kita bahas adalah kalimat Allah menyukai pujian. Dan hamba-hambanya wajib memuji Allah, menyanjungnya, memuliakannya, menyebutnya dengan dikir pujian-pujian. Walau yusannu dikrul mufrad. Dan tidak disunahkan dikrul mufrad Dikrul mufrad itu dikir dengan kalimat Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya. Mengapa? Tidak ada pujiannya. Harusnya Allah Akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillah Allah ah, segala puji bagi Allah. Subhanallah Maha Suci Allah. Mesti ada Maha Besar, Maha Terpuji, Maha Tinggi, Maha Suci ila akhir. Tapi kalau Allah, Allah, Allah tidak ada. Wa afdalu zikri ma'lam annahu la ilaha illallah. Dan yang paling afdalnya memuji Allah dengan keesaan. Yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa in kana dhalika kullu min fadlihi 'alaihim wa yarda minhum bidzalika syukran 'alaiha dan Allah ridha pujian mereka, sanjungan mereka kepadanya sebagai syukur. Allah ridho itu sebagai syukur. Hmm. Walaupun semua itu seluruhnya juga fadilah dari Allah Subhanahu wa taala alaiha. Dia bisa memuji Allah itu juga kenikmatan berikutnya. Wa huwa ghairu muhtajin ila syukrihim dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pujian siapapun. <coughs> Disuruh memuji, Allah suka. Tapi bukan berarti Allah butuh. Hati-hati. Allah tidak memerlukan, tidak membutuhkan siapapun. Wallahu min sifatihi ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya dan Maha tidak butuh pada makhluk apapun pada siapapun. Kalian seluruhnya memuji Allah, Allah tetap Maha Mulia, Maha Tinggi. Kalian seluruhnya kafir, naudzubillah, menentang Allah, mencerca Allah, menjelekkan Allah, Allah tetap Maha Mulia, Maha Tinggi, tidak berubah. Lakinnahu yuhibbu dzalika min ibadih. Tetapi Allah suka dari hamba-hambanya kalau mereka memujinya. Haitsu kana salahul 'abdi wa falahu wa kamaluhu fi. Sebagaimana kebaikan seorang hamba, kebahagiaan seorang hamba, kesempurnaan seorang hamba pada kedekatannya dia pada Allah atau pada zikirnya kepada Allah. Semakin banyak zikir pada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, maka orang itu semakin saleh, tersalah semakin salah, aleh, berbahagia, tentera, dan semakin kamal, kamil, sempurna. Wa min fadlihi annahu nusibal hamda syukra ilaihim. Dan termasuk fadilah Allah, kebaikan Allah SWT kepada hamba-hambanya menisbatkan pujian tadi kepada para hamba. Engkau yang memuji, engkau puji aku, engkau berikan pujian ila akhirnya. Padahal yang memberi taufik, yang menakdirkan Allah SWT. Karena Allah rahmat, Allah arhamur rahimin, fadbala. Allah berikan nisbatnya pada pelaku yang langsung. Siapa pelaku langsungnya? Hamba tadi. Nusibal hamda wa syukur ilaihim. Allah nisbatkan pujiannya dan sanjungannya kepada mereka para hamba. Wa in kana min a'zami ni'amihi alaihim walaupun itu adalah sebesar-besar nikmat Allah pada mereka itu sebesar-besar nikmat Allah pada mereka. Wahada kama annahu a'tahum ma a'tahum min al-amwal, thumma taqrada minhum ba'dahu, wa madahahum bi'i'ta'ihi, wal kullu milkuhu. Sebagaimana apa yang Allah berikan pada mereka, a'tahum ma a'tahum, Allah berikan pada mereka apa yang Allah berikan pada mereka, minal amwal, dari harta benda, Allah yang ngasih. Kemudian istaqrada minhum ba'dahu. Kemudian Allah dengan bahasa meminta pinjaman dari kalian sebagiannya istiqrar sebagiannya keluarkan zakatnya keluarkan sedekahnya itu pun Allah berikan balasan pahala yang berlipat kali dari Allah lagi kenikmatannya yang ngasih pertamanya dari Allah dikeluarkan pun semuanya itu milik Allah dikasih taufik oleh Allah Taala untuk bisa sodakoh Diberi pahala lagi oleh Allah Taala. Setelah itu dia memuji Allah Taala. Pujiannya dapat pahala lagi. Wal kullu milkuhu. Pada semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min fadlihi. Semuanya dari fadilah Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin karahum iqtada dhalik. Tetapi karamnya Allah. Sifat karam. Sifat maha memberinya Allah. Menjadikan Allah Ta'ala memberikan semua itu dan kemudian Allah berikan pahalanya Allah berikan taufik untuk bersyukur ila akhir wa min huna yu'lam makna al-athar alladhi ja'a marfu'an dari sinilah dipaham makna asar riwayat yang mauquf alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Segala puji bagi Allah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang yuwafi ni'amahu, pujian-pujian yang mengimbangi kenikmatannya. Wa yukafi mazidah dan mengimbangi tambahannya. Baik. Yang pertama, karena dengan amalan tidak akan bisa mengimbangi nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, sangat besar. Kalau gitu dengan pujian. Pujian seberapa? Maka muncul akhir ini yang banyak dibaca oleh para kiai-kiai di masjid-masjid. Ya. Sayang sekali dibacanya berjamaah. Padahal harus di sendiri, wabihi apa? Pikir yang bagus. Segala puji bagi Allah dengan segala puji-puji yang mengimbangi kenikmatan yang sangat banyak. Begitu maknanya. Terus yukafi mazidah apa maknanya? Yukafi mencukupi tambahannya. Karena ketika dia sedang bersyukur ini, syukurnya dia itu tambahan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Dan minta dicukupi juga dengan pujian ini. Maka tidak mengapa untuk membaca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maha suci Allah Subhanahu wa taala adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته berapa itu jumlahnya banyak sekali apa ada khalqi sejumlah makhluk-makhluknya kemudian warido nafsi dengan seribu dirinya sebanyak-banyaknya kemudian komida kalimati dengan sejumlah pinta kalimat Allah Taala yang tidak akan habis Insya Allah Ta'ala. Ini barakallahu fikum untuk apa? Kalau nggak seperti itu kita jumlahkan dengan sekian banyaknya, apa bisa mengimbangi kenikmatan Allah sekian banyaknya? Sehingga muncul dalam riwayat mauquf ala sahaba, sahabi, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wal narji' al-an ila tafsir hadis. Kita kembali kepada tafsir al-hadis <coughs> kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yaumin tatla fihi syams. Setiap sendi dari manusia ada sedekahnya setiap hari, setiap terbit matahari. Yani anna sadaqah ala ibni Adam an hadhihi al-a'dha fi kulli yaumin min ayyamid dunya. Bahwasanya ada sedekah bagi anak Adam yang harus dia kerjakan untuk mensyukuri setiap sendi-sendi, setiap anggota badan dan seluruh apa yang ada pada dirinya harus disyukuri dengan sedekah setiap hari dari hari-hari dunia. Fa innal yawma qad yu'abbar bihi an muddatin azyad min dhalik. Karena yaum makna hari kadang bermakna lebih dari hari biasa 24 jam. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah 24 jam. Setiap hari yang jumlahnya 24 jam. Makanya dikasih takkid oleh Nabi SAW dengan kalimat kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap terbit matahari ada sodakonya sejumlah 360. Ini barakallahu fikum kata beliau kata Ibn Rajab agar jangan dikira bahwa harinya hari-hari yang makna lain. Nah, kadang-kadang ada kalimat uh, satu hari ternyata maknanya satu zaman fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana di satu hari yang ukurannya 50.000 ribu tahun atau dengan kalimat yaumud dunya uh, yaumul akhirah khairun min yaumid dunya itu juga maknanya bukan hari 24 jam maksudnya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia walaupun disebut yaum tapi kali ini benar-benar yaum ayamud dunya min aina na'rif min qawlihi kulla yawmin tatlu'u fihi syams yaitu setiap terbit matahari contoh di sini contoh ada Ibnu Rajab ada kalimat yaumus sifin aku pada yaumus sifin apa yaumus sifin hari terjadinya perang sifin berapa hari ya bukan sehari sekian hari wa kana muddat ayam kejadiannya beberapa hari tapi disebut dengan yaum yaum sifin Wa mutlaqil waqt kama fi qawlihi. Tidak pula yaum bermakna waktu yang panjang seperti illa yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Nanti di hari ketika datang pada mereka. Hari satu hari? Bukan zaman maknanya. Nanti di waktu begitu. Baik. Wa qad yakunu dzalika lailan wa nahara. Dan kadang-kadang bisa siang bisa malam. Fa idza qila kullu yawmin tatlu fi syams Berarti maknanya siang hari. Alima anna hadhihi sadaqah ala ibni Adam fi kulli yaumin ya'ishu fihi min ayyamid dunya. Berarti makna hadis tadi adalah dia harus mengeluarkan sedekahnya masing-masing sendi dengan sedekah setiap hari, setiap terbit matahari, setiap siang. Wa zahirul hadis yadullu ala anna hadha syukur bi hadhihi sadaqah wajibun. Kata Ibnu Rajab dan ini menunjukkan hadis ini bahwa syukur mensyukuri nikmat badan kita dengan seluruh anggota badannya, seluruh sendi-sendinya, seluruh tulang-tulangnya, hukumnya wajib atas setiap muslim. Kulla yawm. Baik, walakin syukur ala ini. Tapi syukur itu memiliki dua derajat. Derajat yang wajib itu yang pertama dan derajat yang penyempurna. Mana yang berikutnya? Kita akan bahas insya Allah tentang derajat syukur pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Allah taufiq wa afiyah.